musibah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asabi yang ketujuh, hal tagharrabta min baladika muhtaran aw majbura? Apakah engkau mengasingkan diri dari negerimu, yaitu terpaksa pergi dari negerimu, dalam keadaan memilih itu atau terpaksa? Manusia jelas akrabnya adalah dengan negerinya sendiri. Maka kalau dia pindah ke tempat lain, istilahnya adalah gorib, orang asing. Dan biasanya keterasingan itu adalah termasuk apa sesuatu yang mendatangkan kesedihan. Makanya di antara hukuman yang disyariatkan adalah apa? Yaitu membuang atau mengasingkan dari wilayah yang sudah dia kenal. Maka ini adalah termasuk musibah. Kita terusir dari negeri kita adalah musibah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarajahu qaumuh. Sesungguhnya Rasulullah Wasallam itu diusir oleh kaum beliau. Allah Ta'ala wa ka'ayyin min qaryatin hiya asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat min qaryatika allati ka ahlaknahum fala nasira lahum. Alangkah banyaknya negeri yang dia itu lebih kuat daripada negerimu yang telah mengusirmu, mengeluarkan kau dari situ, yang negeri-negeri tersebut ahlaknahum. Kami binasakan mereka wala nasirolahum. Maka mereka tidak memiliki penolong. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusir dari negeri beliau. Makanya di dalam hadis yang sahih, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, Warahmah bin Naufal ketika mengatakan apa itu? Ya laitani kuntu jadaan lama akhrajaka kaummu, Seandainya aku masih muda ketika kaummu itu mengusirmu. Rasul mengatakan, "Apa yahum Apakah mereka akan mengusirku?" Maka dia mengatakan, "Na'am." Mamin ahadin ya'ti bima tabihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang dengan apa yang engkau bawa yaitu kebenaran kecuali dia pasti akan dimusuhi. Dan di Sahihul Musnad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari Makkah, ketika sampai di Hazura, beliau melihat kembali ke Makkah, mengatakan anti ahabul biladi ilayya engkau adalah negeri yang paling aku cintai laula anna qaumaki akhrajuni ma kau minki seandainya bukan karena kaummu yaitu kaum penduduk Makkah kaum Makkah itu mengeluarkanku dari situ niscaya aku tidak akan keluar dari darimu yaitu dari Makkah menunjukkan Rasulullah memang diusir kondisinya. Oh, ini ada ada ada ini ya. Tapi tadi belum sempat anak saja Wa an Abdullah bin Adi bin Hamra Az-Zuhri radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan 'ala hazura Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atas Hazurah. Hazurah adalah satu tempat di luar Makkah. Fakal, wallahi, Innaki la khairu ardillah wa abdu ardillah ilallah. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar sebaik-baik dari bumi Allah. Dan bumi Allah yang paling dia cintai. Laula walaula anni uhrijtu minki. Seandainya bukan karena aku itu dikeluarkan darimu, ma kharajtu. Niscaya aku tidak akan keluar. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Iya, dia di Sahih Muslim hal ta'arofa li muhawalati قتل muta'amidah Apakah engkau pernah mengalami upaya pembunuhan secara sengaja? Ada orang yang benci kepadamu dan berusaha membunuhmu? Inna Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam lara Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengalami percobaan itu. Minal Yahudi wal musyrikin. Jadi kalangan Yahudi dan orang-orang musyrik. Allah Ta'ala Wa id yamkuru bika alladziina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu berusaha membuat makar terhadapmu untuk menangkapmu, liyusbituk yaitu menangkap engkau. Au yaqtuluk atau membunuhmu au yukhrijuk atau mengusirmu dan semua itu terjadi upaya itu. Dan mereka membuat tipu daya dan Allah membuat tipu daya juga yaitu membalas tipu daya mereka dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Waqad sammatil Yahudiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du ashabihi radhiyallahu anhu Seorang Yahudiyah yaitu yang namanya Zainab dari wanita Khaybar telah meracun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebagian sahabat mengalami itu. Fama ta'ahadurum, salah seorang dari mereka meninggal. Kalau tidak salah namanya adalah Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Wa rasulahu. Dan Allah menyelamatkan Rasulnya ma'abaqa'i ta'ziri sumfi fi tahirah. Bersamaan dengan masih tersisanya pengaruh racun tadi di badan Rasulullah SAW yang suci. Hatta ya'tiyahul wafat sampai datang kepada beliau kematian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi alladhi mata fi. Rasulullah SAW berkali-kali mengucapkan di dalam sakit beliau yang beliau meninggal waktu itu meninggal karena sakit tadi ya Aisyah ma azalu ajidu alama ta'am Allah di atas fi Khaybar. Wahai Aisyah, aku terus-menerus merasakan sakitnya makanan yang aku makan di Khaybar itu. Fahada awanu wajatum qita'a abhari. Dan ini adalah waktu sebentar lagi waktu untuk aku mendapatkan putusnya ulatku, yaitu azuhur yaitu ulat nadi yang ada di kita jantung itu. Min dzalikasum disebabkan karena racun tersebut. Akhrajahu Bukhari hadil هذه al hafidh bin مفلح rahimahullah dia menyebutkan kisah yang agak panjang kemudian mengatakan wa asyahuwa sallallahu alaihi wasallam sini Rasulullah SAW masih terus hidup selama bertahun-tahun yaitu kurang lebih berapa? 4 tahun menyelesaikan tugas-tugas beliau ala halihi qabla al-akal seperti kondisi beliau ketika sebelum makan yaitu masih sehat walaupun beliau merasakan sakit Ya tasorofu makan. Beliau bisa berbuat seperti kondisi sehari-hari beliau sebelumnya. Merasakan sakit, tetapi apa? Beliau masih bisa beramal, masih bisa jihad dan ibadah dan memimpin umat dan seterusnya. Falam takotuluhu al-Yahud bifi'liha. Maka orang Yahudi tersebut, eh, ini Yahudi di sini adalah adalah jamak takfir dari apa? Dari Yahudi. Makanya Beliau menggunakan apa? Kalau menggunakan tak yang menunjukkan apa itu jamak. Tafsuluhu al-yahud bi fi'liha. Karena apa? Kullu jam'in mu'annas. Karena yahud adalah adalah jamak, maka boleh kita ibaratkan dengan apa? Dengan tak mu'annasah itu. Juga dengan ha. Orang-orang Yahudi tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW dengan semata-mata perbuatan mereka karena kota ghairah sebagaimana mereka berhasil membunuh sebagian sahabat Wa ahsanallahu subhanahu sani'ahu ilaih. Allah memperbagus perbuatan dia yaitu perbuatan Allah Taala kepada Rasulullah ala jari adatihi Taala sesuai dengan kebiasaan adat Allah Taala yang berlangsung di adat kebiasaan Allah yaitu apa dia selalu menjaga nabinya dan menolong nabinya tetapi dia menghendaki untuk memberikan Rasulullah SAW tambahan derajat yaitu tahap derajat apa syahadah fa'adhara ada ba'da sinin. Kemudian Allah Ta'ala menampakkan bekas dari racun tadi setelah sekian tahun ikraman lahu bisyahadah untuk memuliakan beliau dengan derajat syahadah. Jelas, derajat kenabian lebih tinggi, derajat risalah lebih tinggi, derajat khullah sebagai khalid itu lebih tinggi lagi. Tetapi Allah ingin menyempurnakan untuk beliau dengan derajat syahadah juga. Baik, selesai dari kitab Al-Adabus Syariah. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibn al Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad, kalimat yang mirip dengan ini. at azaka ahadu jiranik? Apakah salah seorang tetanggamu pernah menyakiti engkau, pernah mengganggumu? Inna Rasulullah saw alaihi wasallam azalul musyrikun wal munafiqun wal yahud. Rasulullah SAW diganggu oleh orang musyrikun, orang munafikun dan orang Yahudi. Fayasfiru haitsu amarahullah. Maka beliau bersabar sesuai dengan yang Allah perintahkan. An Utsama bin Zaid radhiyallahu ma qol fi qissati adi Abi Abdullah bin Ubay. Hadisnya agak panjang. Kemudian kita menyebutkan yang singkatnya saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'tuna 'anil musyrikin wa 'anil kitab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu sering memberikan maaf kepada orang musyrikin dan ahlul kitab sama amarahumullah sebagaimana yang Allah perintahkan. Ini ketika periode Makkah dan awal-awal periode Madinah. Wa yasbiruna 'alal adha dan mereka bersabar dalam memikul gangguan di jalan Allah tersebut. Kalau Allah Azza wa Jalla wa la tasma'unna minal utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan dan kalian benar-benar pasti akan mendengar gangguan-gangguan yang banyak dari ahlul kitab, dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan orang-orang musyrik. Al-ayat. Wa qala Allah Ta'ala wa katsirun min ahlil kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Kebanyakan dari orang ahlul kitab mereka ingin sekali untuk bisa mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah keimanan kalian. Kenapa demikian? Karena mereka jengki. Karena ada kedengkian di dalam jiwa mereka. Bukan ingin masuk Islam, tapi ingin mengeluarkan muslimin dari Islam. Ila akhiril ayat. Ini kita masih di Sahih Bukhari. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul afwa ma amarahu Allah bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwal yaitu yang tasil melaksanakan melaksanakan pemaafan ma di sini adalah yaitu hujjah maknanya selama Allah memerintahkan beliau yang demikian itu hatta adinallahu fihim sampai Allah taala memberikan izin untuk apa untuk membalas kezaliman mereka sampai turun ayat udinalil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir telah diizinkan kepada orang-orang yang diperangi itu untuk apa untuk membalas dikarenakan mereka itu dizolimi. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar mampu untuk menolong mereka. Maaf, falamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Badr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di Badar. Tahun berapa ini? Perang Badar? Tahun? Iya, dua Hijriah pada bulan sebelum itu bulan Iya, bulan Ramadan ketika sudah disyariatkan puasa jadi memang ujiannya bertambah. Allah bihi sanadika kufar Quraisy. Maka dengan beliau melalui perantara beliau Allah membunuh para pemimpin sanadid jamak dari sinzid yaitu artinya adalah ruasa para pemimpin kufar Quraisy. Kala Ibnu Abi, kala eh, Ibnu Ubay yaitu di munafik itu, Ibnu Salul waman man ma'ahu minal musyrikin dan orang-orang yang bersama dia dari kalangan musyrikin wa abadatil awsan dan para penyembah berhala ada amrun qatta wajah. ini adalah perkara yang memang telah apa telah diarahkan fabayau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Islam fa aslamu maka mereka membaiat Rasulullah sallallahu untuk masuk Islam maka mereka masuk Islam tapi apa Kita sekedar nifas saja kemunafikan Hadisnya masih panjang tentang apa? Tentang gangguan-gangguan tersebut. Al-asyir hal asaka mantuhit apakah mendurhakai engkau orang yang engkau cintai wa kami adalah ma'ajaik dan justru orang yang engkau cintai mau mendengar ucapan dari musuhmu ini jelas menyakitkan kita kita nasihati tidak mau bahkan apa bahkan taat kepada musuh kita ini jelas musibah yang menyakitkan Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau amruhu Abu Talib. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah didurhakai oleh paman beliau yaitu Abu Talib. Padahal Rasulullah adalah pemimpin umat. Wa ata'a Abu Jahal dan Abu Talib justru taat kepada Abu Jahal. Dalilnya apa? Anil Musayyib Anil Musayyib ibni Hazan radhiyallahu anhu yang benar radhiyallahu anhuma tapi sebagian ulama tidak menggabungkan hadir itu kepada sahabi. Baik. Kalau lama hadarat Abu Talib bin wafah ketika kematian itu telah datang kepada Abu Talib maksudnya adalah tanda-tanda kematian bukan berarti betul-betul sudah meninggal Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW mendatanginya Fawajaza indahu Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Rasulullah mendapati di sisi Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini muskilah kalau teman dekat adalah orang jahat. Akibatnya apa? Terpengaruh untuk terus-menerus jahat. Abdullah bin Abi Umayyah nanti masuk Islam. Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya an qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka indallah." wahai pamanku, am jangan sekedar diartikan paman, tetapi pamanku. Ini adalah bahasa Arab dan dia memiliki 10 kiraah untuk untuk kiraah an. Bisa an seperti ini dengan damah, bisa dengan fathah, bisa dengan kasrah, bisa dengan ya, bisa dengan ta dan seterusnya sampai 10 kiraah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Aba Talib Atarghadu an millati Abdul Muttalib Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama kakekmu, Abdul Muttalib? Ini cara cara membujuk kepada kebatilan tidak pernah pernah memakai jalil, tetapi apa cukup ingatkan kebesaran kakek moyangmu. Kalau kamu tidak ikut agama kakek moyangmu, berarti kamu menghina mereka. Kamu menganggap agama mereka itu agama yang bodoh. Nah, ini memang subuhat yang berat untuk orang-orang yang tidak biasa setia kepada kebenaran falam yaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi ya'riduha alaihi terus menerus Rasulullah SAW menawarkan ya'rid yaitu menawarkan menawarkan apa itu ha yaitu kalimat tauhid kepada Abu Talib wa yu'idu lahu tilkal maqalah dan terus menerus beliau mengulang-ulang untuk Abu Talib kalimat tadi kalimat asyhadu la ilaha illallah satu kalimat yang dengan itu aku bersaksi untuk mendukungmu di sisi Allah. Dalam riwayat yang lain, mutafakan alaih juga, walam yazala a'adha. Dan dua orang tadi juga terus-menerus mengulangnya tanpa menggunakan dalil. Cukup, apakah kamu benci agama kakekmu? Ini memang berat di hati orang yang tidak biasa ikut dalil, tapi ikut apa? Taklis dengan kebesaran nenek moyang. Baik hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum sampai Abu Talib di akhir apa yang dia ucapkan kepada mereka huwa ala millati Abdul Muttalib dia mengikuti agama Abdul Muttalib wa aba ini tidak betul aba ya tapi aslinya memang ada dua titik tapi ini keliru tentunya yang benar aba bukan abi wa aba ayyaqula la ilaha illallah dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha an." Demi Allah, aku benar-benar akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jal, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Sampai dan eh, kemudian Allah azza wa Jal menurunkan firman-Nya, tidak pantas dan tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi kaum musyrikin walau kanu uli kurba walaupun mereka itu adalah sanak kerabat sendiri minta bima bayana lahum annahum ashabul jahim setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahim maka setelah itu apa Rasulullah dilarang untuk mendoakan ampunan bagi orang yang mati sebagai musyrik Sekalipun itu jangan pernah kerabat karena kecintaan itu harus dibangun di atas apa? Iman pada Allah, bukan semata-mata pertalian jarak. Maka dan mayam bagi kalau ada dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis itu maknanya adalah keharaman yang puncak sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam. Ini dipahami oleh apa itu di dalam kedalaman sastra Arab. Maka dengan mayam bagi itu menunjukkan keharaman yang puncak. Makanya Allah Ta'ala menggunakan pola semacam ini untuk keharaman yang puncak. Wama yang bagi lirahmani ayat takhidha walada. Sama sekali tidak pantas bagi Allah untuk mengambil anak. Ini kalimat dari Allah sendiri. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib. Dan Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang lain tentang Abu Talib. Inna kala tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki. Dan dia lebih tahu siapa yang mau mengikuti petunjuk. Makanya yang Allah kasih petunjuk justru orang lain, bukan Abu Abu Talib. Karena Allah Ta'ala tahu isi hati Abu Talib. Justru yang nanti mendapat petunjuk siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Dan juga siapa? Al-Musayyad Ibn Hazm. Yang dua-duanya hadir di pertemuan tersebut. Sementara Abu Jahal masih dalam keadaan kafir. masih terbunuh di perang Badar. Hadis muttafaqun alaih. Al-Hadi Ashar, eh, Al-Hadi Ashar yang ke-11, hal ta'arafta li ihanati min ahad, li ihanatin min ahad. Apakah engkau pernah mengalami penghinaan dari orang lain? Inna Rasulullah SAW syatamahu qawmuh. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah dicaci kaumnya maka apa sering beliau dicaci maki padahal beliau orang yang paling baik. Wa wada'u faruqahu ahsha Dan mereka meletakkan di atas badan beliau ahsha yaitu apa? Yaitu ya bagian yang ada di dalam perut perut unta atau perut binatang yang lain. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa sholat di Baitullah ketika masih periode Mekah ini. Wa Abu Jahal wa ashabun lahu julus. Dalam keadaan Abu Jahal dan teman-temannya itu sedang duduk. Julus ini dalam hal ini bukan masdar, berarti dia adalah apa? jamak dari jahil. Id ba'dhum li ba'd. Ketika sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, ayyukum yazi'u bi salah jazuri bani fulan Siapa dari kalian yang bisa mendatangkan dengan isi perut dari jazur? Jazur adalah ombak yang sudah dijajah, sudah disembelih. Dari Bani Fulan, Faya ba'uru ala zohri Muhammadin Ida sajad Lalu dia meletakkan di atas belakang Muhammad apabila dia sujud Famda'ata asfal kaum Maka orang yang paling celaka dari mereka bangkit Baja abi, lalu dia datang dengan membawa isi perut dari onta tadi. Nadoro, kemudian orang ini menunggu. Nadoro jangan diartikan melihat. Karena apa? Tidak dikatakan nadoro ila, tapi nadoro saja. Maka dia menunggu, menanti hatta saja dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Wabahu ala zohrihi dari katifai. Lalu orang tadi meletakkan isi perut tadi itu ke atas belakang Rasulullah SAW di antara dua pundak beliau dekat dengan leher beliau. Wa ana anzuru la ubni syai'a. Aku melihat kata Ibnu Mas'ud, tetapi aku tidak sanggup berbuat apapun. Karena waktu itu memang Ibnu Mas'ud di periode Makkah masih kecil. Beliau masih sudah masuk Islam tapi masih kecil dan beliau statusnya adalah sebagai hamba sahaya, tidak sanggup berbuat apa-apa. Laukana liman seandainya aku memiliki memiliki pelindung? Jawabannya makhluk. alu yang hakun Maka mulailah. Ya, alu jangan diartikan membuat, tapi ini adalah min af'ali syuru' menunjukkan apa? Mulai. Maka mulailah mereka tertawa. Wa yohilu ba'duhum ala ba'd. Sebagian riwayat yamilu ba'duhum ila ba'd. Badan mereka condong kepada sebagian yang lain. Oke. Okay? saking tertawanya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun Rasulullah sallallahu terus menerus sujud yarfa'u ra'sah. beliau tidak mengangkat kepala beliau hatta ja'anhu Fatimah sampai datang kepada beliau Fatimah fatalahat an zahrihi lalu Fatimah melemparkan kotoran tadi itu dari belakang Rasulullah Farofa aroksa. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau. Summa Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan orang Quraisy. Salah marrah. Tiga kali. Fasaqqa alaihim idda'a alaihim. Maka mereka merasa berat dengan doa tadi. Karena beliau mendoakan kecelakaan kepada mereka. Dan mereka tahu Rasulullah tidak pernah dusta. Qal wa ya Allah anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Apalagi ditambah dengan ini, dan mereka itu berpandangan bahwasanya doa di negeri tersebut adalah mustajabah. Summa sama tadi beliau menyebutkan keumuman kemudian beliau mengkhususkan Allahumma alaika bi Abi wa alaika bi Utbah ibni Rabi'ah wa Syaibah ibni Rabi'ah wal Walid ibni Utbah wa Umayyah ibni Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid ada sabi falam yahfaz beliau sampai menyebutkan tujuh tetapi Beliau lupa ya itu siapa? Ibnu Mas'ud lupa siapa orang yang ketujuh. Fal, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Fawalladzi nafsi yadi maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ra'aytul ladina adza Rasulullah saw sar'a fil qalibi qalibi badr." Sungguh aku telah melihat orang-orang yang disebut-sebut Rasulullah tadi, mereka semuanya terkapar di dalam di dalam sumur Badar. Orang yang tujuh itu. Dan yang terakhir masuk siapa? Yang terakhir masuk adalah Umayyah bin Khalaf. Itu kan apa? Karena badannya besar, setelah tiga hari diseret ternyata putus-putus badannya. Baru kemudian bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Lalu nah, baru Rasulullah akan mengajak bicara mereka. Baik. Al hadis mustafakun alaih. Sayangnya di sini apa? Rasulullah mengalami gangguan yang banyak bisabilillah. ia asar yang ke-12 hal sya'arta kita tadyiqi rizki alaih apakah engkau merasakan rizkimu itu dibikin sempit wa muhasarat wa muhasaratun uh, wa muhasaratin min haulik engkau merasakan bahwasanya engkau itu terkepung di sekelilingmu Inna Rasulullah SAW hasarahu qawmuh fi sya'bi muddata salah sinin muddata salah sinin sesungguhnya Rasulullah SAW telah di telah diboikot, telah dikepung atau istilahnya apa ya, diembargo oleh kaumnya di di suatu saat. Saat jangan diartikan lembah, kalau lembah itu wadi. Saat adalah apa? Telah di antara dua gunung, namanya saat. Selama tiga tahun, 70 hari aja beratnya luar biasa. Kemudian berapa lagi itu? E, 120 hari itu aja berat. Bagaimana Rasulullah mengalami tiga tahun? Ali Zuhri rahimahullah Tuma inna musyrikin istadu ala muslimin. Kemudian kaum musyrikin semakin memperkeras siksaan kepada kaum muslimin. Ka'asyati dimakanu Dengan kekerasan yang paling keras yang sanggup mereka lakukan. Hatta balagol muslimin jahat. Sampai kaum muslimin merasakan kesulitan. Jangan baca jumat Kalau jumat kerja keras. Kalau jahat suasana yang keras. Waspada alaihimul bala. Dan bencana itu terasa semakin berat bagi mereka, kaum muslimin. Wa jama'at Quraisyun fi makriha dan kaum Quraisy mereka jamaat, jamaat jangan diartikan mengumpulkan, tetapi di mana azimat, yaitu apa? Bertekad, bertekad untuk membuat makar aniyah petulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alaniyah untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terangan. Balam ra'a Abu Talib amal al-qaum maka ketika Abu Talib melihat amalan dari kaum tersebut, jamaah Bani Abdul Mutalib maka dia mengumpulkan. Jamaah memang memiliki dua makna. Sekarang artinya mengumpulkan. Mengumpulkan anak-anak, maksudnya keturunan dari Abdul Mutalib wa amarum an, yad, an yudkhilu Rasulullah SAW sya'bahum. Untuk mereka memasukkan Rasulullah SAW ke ke perkampungan mereka. Wa amarum amin yang na'uru minman arazu qatlah dan dia memerintahkan mereka untuk melindungi Rasulullah dari orang yang ingin membunuh beliau. Ini apa? Ini adalah semangat asofiyah jahiliyah yang Rasulullah mendapatkan manfaat, tetapi mereka apa? Tidak mendapatkan pahala karena mereka tidak meniatkan untuk Allah. Tapi niatnya adalah semata-mata apa? Kesetia kawanan e, nasab. Fajtama'a ala dzalika muslimuhum wa kafiruhum. Maka keturunan dari Abdul Muthalib demikian pula dari Bani Hashim mereka bersatu untuk melakukan itu baik dari kalangan muslimin ataupun yang dari kalangan kufar. Faminhum man fa'alahu hamiyah. Di antara mereka ada yang melakukan itu karena hamiyah yaitu fanatisme golongan. Wa minhum man fa'alahu imanan wa yaqinan. Di antara mereka ada yang melakukan itu karena keimanan dan keyakinan yaitu yang muslimin. Falamma arafat Quraisyun annal qauma qad mana'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Quraisy melihat bahwasanya kaum tersebut yaitu Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim mereka melindungi Rasulullah SAW wa atmau ala dzalik dan mereka bersepakat untuk melakukan itu kecuali siapa? Kecuali Abu Jahal dan Abu Abu Lahab. Walaupun itu paman Rasulullah sendiri, mereka tidak mau ikut kepada kelompok itu. Bahkan apa? ikut dalam kelompok yang ingin membunuh Rasulullah. Ijtama al-musyrikuna min Quraisy. Maka kaum musyrikin dari kalangan Quraisy berkumpul. Berkumpul di di apa itu di rumah Bani Kinana. Fa ajma'u amrahum an la yujalisuhum. Maka mereka menyatukan urusan mereka untuk tidak duduk-duduk dengan orang-orang yang membela Rasulullah wala yubayi'uhum dan tidak mau jual beli dengan mereka wala yadkhulu buyutahum dan tidak mau masuk ke rumah mereka hatta yuslimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, apa hatta yuslimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qatl sampai mereka mau menyerahkan Rasulullah sallallahu untuk dibunuh wa katabu fi makrihim sahifatan wa uhu dan wa mawasiq dan mereka menulis di dalam makanan mereka tadi itu dalam satu lembar, tapi lembarannya bukan dari kertas, tapi dari kayu, dari papan. Wa uhudan dan sumpah setia, wa mawasik dan sumpah yang besar. Misal itu adalah ahad kabir atau ahad yang muakat, sumpah yang diperkuat. La baru min Bani hasim sulhan abada. Mereka tidak menerima dari Bani Hashim ataupun juga Bani Abdul Muthalib karena dua Bani ini yang melindungi Rasulullah perdamaian selamanya wala ya'khudhuhum fihim ra'fatun hatta yusallimuhu lil dan mereka bersumpah untuk tidak merasa kasih eh, tidak merasa kasihan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib sampai mereka mau menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Fala kita Banu Hashim fi sya'bihim salah sini. Maka Bani Hashim, demikian pula Bani Abdul Muthalib, mereka tinggal di perkampungan mereka itu selama tiga tahun. Wasfadda alaihimul bala wal jahat dan menjadi semakin keras bencana dan suasana sulit yang mereka alami. Waqatu anhumul aswa aswaq eh, eh, ini harusnya komanya sebelumnya ya. Dan mereka memutuskan pekan-pekan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tidak boleh mereka itu datang ke pekan-pekan tersebut. Fala yatruku lahum ta'ama mereka tidak meninggalkan makanan untuk, tidak menyisakan makanan untuk kelompok yang sedang diboikot tadi, yang sedang dikepung tersebut. Ya ketuhu Mekah yang datang ke Mekah, makanan yang datang ke Mekah. Karena makanan yang datang ke Mekah secara umum datang dari tiga arah. Yang pertama adalah dari arah Syam, yang kedua dari arah Yaman, yang ketiga adalah dari arah Badui. Wala daihan, tidak pula barang yang bisa di, dibeli. Baik, artinya silap illa badaruhum ilaih kecuali mereka bersegera untuk apa mendahului bani tersebut wastaruhu dan mereka bersegera untuk membelinya yuriduna bidzalika an yudriku maka jami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menginginkan, menginginkan dengan itu untuk untuk bisa menumpahkan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disebutkan di dalam kitab-kitab sirah Waktu itu tidak tersisa makanan di kalangan mereka, maka mereka terpaksa makan dari daun-daunan dan kulit-kulit kokok-kokok. Selesai dari Al-Bidayah wa Nihayah. Riwayat Zuhri mursalah. Jelas Az-Zuhri rahimahullah beliau tidak menghadiri kisah tersebut. Beliau adalah tabi'in, murid dari Anas bin Malik. Walakin laha syawahidu kafirah. Tetapi kisah ini memiliki pendukung yang banyak. Walakin kisah sahabat makbulah indal a'immah dan kisah tersebut telah pasti dan diterima oleh para imam. Ataupun yang berikutnya kita lanjutkan besok malam insya Allah. Wallahu taala a'lam.